Dan dalam hal inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang hadis fitan. Man tasharrafa laha tastashrifuh. Barang siapa yang menengok fitnah itu yang berusaha mengikuti fitnah itu maka fitnah itu akan menjerumuskan dia ah, menarik dia untuk jatuh ke dalamnya dan barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung diri dari fitan maka falya'udzbih hendaklah dia berlindung diri dengannya muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim وقد بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الملجأ والمعاذ dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan tempat berlindung itu? Al-malja atau al-ma'ad. apa yang dimaksud dengan tempat perlindungan? Biqaulihi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Faman kana lahu ibilun falyalhaq bi iblihi Barang siapa yang mempunyai unta maka hendaklah dia mengikuti untanya. Ya, ini barang siapa yang memiliki tempat di pedalaman jauh dari keramaian manusia maka hendaklah dia ke sana cukuplah mengembala jadi kehidupannya jauh dari fitan yang akan merongrong agamanya. Ya. Al hadithu rawahu Muslim. Dan di dalam bab inilah yang disebutkan pula oleh Rasulullah SAW, yushiku ayyakuna khayra malil muslim ghanamun. يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بديده من الفتن ya akan muncul zaman nanti yang harta terbaiknya seorang muslim adalah kambing yang dia mengembala menjauh dari dari fitnah. Nah, Di dalam hadis ini yang menjadi syahid adalah pernyataan Rasulullah man wajada malja'an ma'adzan. Barang siapa yang mendapati tempat berlindung. Nah. Maksudnya adalah perlindungan dari fitnah. Menjauh dari fitnah. Terhindar dari fitnah. Fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah syubuhat fi sahihihi أيضا dan di dalam sahihnya juga An Jabir radhiyallahu anhu dari Jabir radhiyallahu taala anhu anna imra'atan min bani Makhzum saraqat bahwa ada seorang wanita dari Banu Makhzum. Wanita ini mencuri. Ya. Sarakat. Fa'ata bihan Nabi sallallahu alaihi wa wa wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatanginya. Ya, ini untuk apa? untuk dieksekusi tangannya untuk dipotong karena ketahuan dia mencuri. Nah, ketika akan dipotong tangannya, fa'adat bi ummi salamah. Dia minta perlindungan. Dia berlindung pada siapa? Ummu salamah. Karena beliau istrinya Rasulullah SAW. Mungkin saja kalau dia berlindung pada Musalamah maka mungkin Rasulullah tidak jadi karena yang melindungi adalah istrinya. Nah, ketika dia berlindung pada Ummu Salamah, ya tentunya Ummu Salamah berusaha untuk melindungi dia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Lau kanat Fatimatu saraqat tu yadaha. Kalaupun Fatimah anakku yang mencuri, kan ku potong tangannya. Akhirnya setelah itu dia diambil dan dipotonglah tangan wanita ini. Nah, riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang lain bahwa ketika wanita ini mencuri dan ketahuan sebagian orang Quraisy itu merasa prihatin kalau ditegakkan hukum had kepada dia karena apa dia tergolong dari orang ya istilahnya keturunan mulia lah keturunan bangsawan hmm. nah akhirnya mereka berusaha mencari gimana caranya agar wanita ini tidak dipotong tangannya. Ya. Eman-eman kan. Perempuan. Mungkin juga cantik tapi mencuri. Nah, akhirnya cari-cari siapa kira-kira yang bisa melindungi dia. Yang mereka ketahui Usama bin Zaid itu adalah Hibur Rasulullah kecintaannya Rasulullah SAW. Ah, berlindung diri kepada Usama. Usama berusaha beri syafaat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, binasanya orang-orang sebelum kalian dahulu, ya, ketika orang mulianya yang mencuri dimaafkan, ya. Tapi ketika yang mencuri itu adalah orang yang tidak punya nama, maka diberikan hukum had. Wallah, kalau sekiranya Fatimah mencuri, kan ku pula tangannya. Nah, yang menjadi syahid ya berlindung. Nah, dan tidak dihukumnya oleh Rasulullah SAW musyrikah. Bukan boleh. Nah, hanya saja bukan pada tempatnya karena melindungi orang yang berbuat mujrim. Nah, yang mestinya diberikan hukum had. Al hadis wa fi sahihihi aidha juga di dalam sahih Muslim an ummi Salamah radhiyallahu anha dari ummu Salamah رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwa beliau bersabda ya'udzu 'aidun bil baiti bahwa berlindung seseorang berlindung dengan Ka'bah. Dia berlindung di Ka'bah agar selamat dari kejaran pasukan. Fayub'atsu ilaihi ba'tsun maka ada suatu pasukan yang dikirim kepadanya. ini untuk dibunuh orang ini. Orang ini berlindung diri di Ka'bah. Tempat haram. Tempat yang mulia. Maka dikirim padanya pasukan. Nah. Ya, kesempurnaan hadisnya bahwa ketika dikirim pada yang pasukan, pasukan ini sampai di tanah yang lapang, eh, padang pasir begitu, khusifa bihim. Maka mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tanah. Dibinasakan mereka. Nah. Ya. Di sini menunjukkan boleh seorang itu berlindung diri di Ka'bah apabila dikejar oleh satu pasukan misalnya yang akan membunuh dia. Nah, boleh. Naam. Ini hadis sahih. Ya syahid ya'udhu a'idun bil bait, seorang berlindung diri di Ka'bah. Walakin akan tetapi ini sta'adha min syarri zalim apabila dia meminta perlindungan dari kejahatan orang yang zalim wajaba iwa'uhu maka wajib untuk dilindungi ya dari kejahatan seorang zalim ada orang yang mengejar ngejar, dia dalam keadaan dia tidak bersalah Nah, dizolimi. Kita wajib memberikan perlindungan padanya. Wa i'adatuhu biqadril imkan dan memberikan perlindungan padanya ya sesuai dengan kemampuannya. Wa in ista'adha liyatawassala ila fi'li mahdhurin awil harabu min wajibin Ya. Akan tetapi kalau dia meminta perlindungan untuk dia bisa mendapatkan atau dia bisa sampai kepada perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang terlarang, perlindung diri dari kepolisian misalnya agar bisa diteruskan praktek pelacuran, hmm, perjudian. Nah, berlindung diri. Awil harabu min wajibin ataukah hendak lari dari kewajiban. Menghindar dari kewajiban. Haruma iwa'u haram hukumnya untuk melindungi dia Nah, melindungi ahlul bid'ah dengan bid'ahnya. Hmm? Di dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, La'anallah man awah muhditan. Hmm? Allah melaknat yang melindungi muhdith yang melindungi penjahat ya atau pelaku bid'ah. Naam ثم قال المؤلف رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم قال ابن عثيمين رحمه الله الاستغاثة طلب الغوث yang dimaksud dengan istighatsah adalah meminta ghaus Yang dimaksud dengan al-ghaus wa huwa al-inqadhu minasyiddati wal halak. Nah, yaitu berlepas diri, yakni terbebaskan dari kesulitan dan kebinasaan. Ini yang dimaksud dengan istighosa. Jadi bukan yang dimaksud dengan istighosa itu ya cara kumpul-kumpul. Hah? Istighosa apa namanya, Kwan? Hah? Istighosa akbar dalam rangka untuk menjegal dijatuhkannya nah, presiden misalnya. Maka untuk menghindari itu istighothah. Cara istighothahnya apa? Berkumpul. Kemudian amalannya kayak apa? Zikir. Zikir bareng-bareng. Sapa. Bukan itu istighothah. Naam. Itu permainan politik dan beda. Tapi yang dimaksud dengan istighosa ketika seorang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesempitan, ketika mereka terongrong marah bahaya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruhnya adalah milik Allah. Bagaimanapun kekuatan manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain la haula wala quwata illa billah. Hmm? Bagaimanapun kesulitannya seseorang, jika Allah yang menyelamatkan dia, la haula wala quwata illa billah. yang Allah, fala ghaliba lakum wa iyakhdulkum faman ladhi yansurukum min ba'dihi. Jika Allah yang memberikan pertolongan kepada kalian, la ghalibalakum tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Ah, tidak ada siapapun. Apakah itu pasukan yang kuat? Ataukah Amerika? Ataukah ada Allah dari kalangan jin dan manusia. Kalau Allah yang memberi pertolongan, la ghalibalakum. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Nah, walaupun jumlah kalian sedikit, jumlah mereka besar. Walaupun persenjataan kalian sedikit, persenjataan mereka ribuan. Walaupun gizi kalian kurang, karena jarang makan yang bergizi, taunya tempe sama kacang panjang. Mereka makannya tiap hari daging, gizi, minum susu. Badan kuat. Hmm? apa badan besi urat kawat. Walaupun badan mereka besi, urat mereka dari kawat. Kalau Allah memberi pertolongan, la ghaliba lakum. Naam. Wa iyakhzulkum, tapi kalau Allah yang menghinakan, siapa yang bisa memberi pertolongan? Hmm. Nah. Wa huwa aqsamun dan ini terbagi menjadi beberapa jenis istighatha itu. Al-awwalu al-istighathatu billahi azza wa jalla. Istighathah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada min afdalil a'mal. Dan ini termasuk amalan yang paling afdal. Paling utama. Ya. Di saat itulah seorang muslim diuji. Dan di saat itulah seorang muslim hmm, akan diimtihan keimanannya wa akmaliha dan paling sempurna wa huwa da'bur rusul wa atba'ihim bahkan ini merupakan kebiasaan para rasul dan para pengikut mereka tidak henti-hentinya mereka beristighatsah am hasibtum anta dukhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Nah, mereka sudah ditimpa kesulitan, kemudaratan. Nah, dalam kepepet mereka terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah menyatakan il ala inna nasrallahi qarib ketahuilah pertolongan Allah itu dekat nah dan ini pula yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang beliau jadikan sebagai dalil tentang istighatsah إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم jika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian maka Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Nah, maka ikhwani fi din azzakumullah dalam kondisi-kondisi demikian jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sampai dalam kondisi panik sekalipun ya di saat-saat seperti itulah semakin butuh kita untuk menyambung ya menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini. Nah, wallahu a'lamu bis